maghrib masjid al-ukhwa yang dimuliakan oleh Allah Swt. Alhamdulillah Malam hari yang mulia ini kita hadir dalam majelis ilmu yang penuh barokah ini Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan, memberikan dan menambahkan kepada kita ilmu yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Jamaah sekalian, sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan doa Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, kita ingin menyampaikan bahwa Berbahagialah kita yang hati kita selalu tertarik dan mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Di antaranya adalah mengagungkan masjid Allah dengan mendirikan sholat berjamaah di dalamnya. Ini adalah bagian dari keagungan. Selanjutnya keagungan yang lain yang kita dapatkan dalam majlis seperti ini bahwa siapa saja yang setelah sholat lalu ia tinggal di dalam masjid untuk menunggu sholat berikutnya maka selama itu yang pertama dia dihitung sholat yang keduanya malaikat selalu mendoakannya Dua malaikat menyatakan Allahumma gfirlahu warhammu, Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Subhanallah. Kita tinggal di dalam masjid antara maghrib dan isya misalnya. Dengan niat dari rumah ingin sholat berjamaah, sholat maghrib, lalu kemudian usai maghrib kita tinggal di dalam masjid dan tidak ada yang menahan kita, di dalam masjid itu kecuali ingin menunggu sholat berikutnya. Maka Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang itu terhitung sholat. Hah? Yang keduanya dia didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma warham warham Selain itu kemuliaan yang lain bahwa kita hadir di dalam majelis ilmu. Di mana majelis yang paling mulia di dunia ini adalah majelis di dalamnya dibahas ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu was wassalam. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Muslim sangat tegas bagi kita dan jelas bahwa ketika ada majelis ilmu di sana ada malaikat yang sengaja diutus oleh Allah. Itu selain yang diutus yang bergantian antara siang dan malam. Selain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat kebaikan keburukan dan pada saat-saat tertentu. Ini malaikat rombongan malaikat yang secara khusus turun ke bumi ini untuk mencari majlis-majlis il majlis-majlis ilmu. Ketika ada majlis ilmu diadakan, diajak temannya dan dipanggil temannya itu. Ayo ada majlis ilmu, ayo ada majlis ilmu, ayo ada majlis ilmu. Sampai kemudian tempat diadakannya majlis ilmu penuh dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit sana. Karena cintanya malaikat itu kepada apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut menuntut ilmu. Lalu kemudian dalam hadis yang cukup panjang itu Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi menyampaikan ketika datang malaikat itu melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh malaikat singkat cerita, "Dari mana kalian datang?" Kami datang dari hambamu yang ada di bumi Apa yang mereka lakukan Dan sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Lebih mengetahui hal itu Mereka meminta kepadamu ya Allah Apa yang mereka minta Kata para malaikat, yas'alunaka jannataka. Mereka minta sorga, jannahmu. Lalu kemudian Allah Jalla Jalaluhu menyatakan wahal ro'au jannati pernah ndak mereka melihat sorgaku itu? La ya Robbi kata para malaikat mereka itu belum pernah melihat sorgamu ya Allah. Maka kata, kata Allah Subhanahu wa taala fa kaifa law ro'au jannati. Bagaimana lagi seandainya mereka itu sudah pernah melihat surgaku? Mungkin sepanjang hayatnya dan dalam setiap kesempatannya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mereka lakukan? Yasta'idzunak, mereka mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mimma ta'adu Dari mana? Dari apa mereka berlindung diri? Hah? Kata para malaikat, mereka berlindung diri dari nerakamu ya Allah. Wahal ra'au nari, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka itu sudah pernah melihat nerakaku? La ya Rabbi, kata para malaikat, belum ya Allah. Fakai falau ra'au nari, bagaimana lagi seandainya mereka itu sudah pernah melihat nerakaku. Mungkin sepanjang hayat setiap kesempatan mereka selalu bermohon kepada Allah dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar di agar dihindarkan dan dilindungi dari api neraka. Yang dalamnya neraka itu pernah digambarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bahwa tadi ada suara yang kalian tidak tahu suara apa itu Kata Nabi SAW pada para sahabat, itu adalah suara sebuah batu yang sejak 70 tahun yang lalu dilemparkan ke dalam neraka dan sampai dengan saat ini ketika Nabi SAW berbicara ketika itu belum belum sampai ke dasarnya api neraka. Silahkan bapak-bapak dan jamaah sekalian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang bisa mengkajinya dalam fisika misalnya kira-kira berapa kilo jarak yang ditempuh batu itu selama 70 tahun yang ternyata ketika Nabi SAW bersabda batu itu belum sampai ke dasar neraka dan orang munafik ada di dasarnya neraka itu. Walayyadu billahi ta'ala. Itu yang pertama, yang keduanya bahwa jazakallah khairan kepada panitia dan DKM Masjid Al Ukhwa yang mengundang saya malam ini. Jarak cukup jauh yang ditempuh, tiga kota besar saya lalui. Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Iya kan? Saya tinggal di Jawa Barat. Tinggal di Jawa Barat. Bekasi Barat. Indonesia Barat. Bapak dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian para ulama bahwa minimalnya yang kita harapkan dari perkenalan kita dengan seseorang itu Naudzubillah min dalik, jangan sampai nanti kita masuk ke dalam neraka. Hah? Naudzubillah min dalik. Ketika itu para ulama menganjurkan bahwa minimalnya yang kita harapkan dari perkawanan kita, perkenalan kita dengan seseorang itu kalau nanti ternyata kita ada di dalam neraka, lalu kawan kita ada di dalam sorga. Lalu kawan kita itu kemudian mengatakan, saya dulu punya kawan. Hah? Saya punya perkumpulan begini, dia ada dalam kumpulan bisnis, dia dalam ada dalam kumpulan ini itu dan lain sebagainya. Di mana dia sekarang? Hah? Kata Allah Subhanahu wa taala yang mananya cobalah kau tengok di dalam neraka. Kau tengok bahasa apa itu? Masa ya, Coba kau tengok di dalam neraka itu. Jangan-jangan dia ada di dalam, jangan-jangan dia ada di dalam neraka. Kalau dia ada di dalam neraka, Anda diperbolehkan memohonkan syafaat untuknya agar dia dikeluarkan dari dalam neraka. Kata para ulama menganjurkan minimalnya ini yang kita harapkan ketika kita berkenalan dan berkawan berteman dengan seseorang, Hah? Terlebih di sana banyak manfaat yang kita yang kita dapatkan dari perkenalan kita dan pertemanan kita dengan seseorang Maka ini pun yang kami harapkan malam ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah sekalian mengenal saya Muslim Arif misalnya. Naudzubillah min dalik, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian nanti di akhirat kita masing-masing bisa memberikan syafaat dengan perkenalan itu. jemaah sekalian, Masuk ke dalam doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah apa namanya pribadi yang sangat agung sampai beliau digelari dengan Khalilur Rahman. Khalilur Khalilur Rahman mengapa digelari demikian karena sifatnya yang terpuji. Dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 16 surat An-Nahl surat 125 dan selanjutnya. Di antaranya beliau berlepas diri dari segala kemusyrikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Satu-satunya nabi yang pernah dibakar karena mempertahankan tauhid. Masya Allah. Kemudian beliau juga digelari dengan Abul Ambia. Abul Abul Ambia. Mengapa beliau disebut Abul Ambia? bapaknya para nabi. Mengapa disebut Abu Anbiya beliau ini? Padahal mestinya Nabi Adam yang digelari dengan Abul Abu Anbiya, beliau digelari dengan Abul Bashar, Nabi Adam. Nabi Ibrahim adalah Abul Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mengapa demikian? Karena nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim itu dari keturunannya beli beliau Nabi Ibrahim. Nabi Daud, Nabi Zakaria, Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Isa yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Ini semuanya dari keturunannya Nabi Nabi Ibrahim. Putra beliau namanya Is Ishak. Ishak. Hah? Ishak yang kemudian setelah itu ada Nabi ya Yakub dan Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel. Kan begitu? Ya. Melahirkan sekian anak dan lain sebagainya dan kemudian iya, Bani Israel ini pernah pula berhijrah ke Mesir. Makanya kan di sana ada kisahnya antara Firaun dengan Bani Bani Israel kan begitu? Dan kemudian terakhir yang diutus dari keturunannya Ishak itu Ishak ini kan anak kedua dari Nabi Nabi Ibrahim istrinya yang yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Hah? Anaknya yang pertama adalah Nabi Ismail dari istri yang kedua. Nah, dari keturunannya Nabi Isra, eh, Nabi Ismail inilah kemudian lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari jazirah dari jazirah Arab kan begitu. Iya. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an, Khalilur Rahman dan Abul Anbiya. Keagungan Nabi Ibrahim ini meskipun mohon maaf biasanya kebiasaan kita di bangsa Indonesia ini disampaikan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini kan ketika khutbah Idul Adha misalnya atau beberapa hari sebelumnya. Kita ingin mengatakan bahwa ini akan relevan dibahas sampai dunia kiamat. Bukan hanya di bulan Zul Zulhijjah. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an perhatikan dalam pembahasan-pembahasan para ahlul ilmi, para ulama ketika membahas tauhid di antara yang diangkat dan dijadikan teladan adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ketika membahas masalah terbiah Islamiah, pendidikan Islam di antara yang diangkat adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ketika membahas masalah kepemimpinan yang diangkat adalah Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika berkaitan dengan masalah dakwah yang diangkat adalah Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam di antaranya. Ketika birrul walidain, ha? Berbakti kepada kedua orang tua di antara contoh yang diangkat adalah Nabiullah Nabiullah Ibrahim. Dan di antara sisi kehidupan yang sangat istimewa bagi beliau adalah doa beli adalah doa beliau. Dan doa beliau ini terdapat dalam beberapa surat. Di samping kisah beliau puluhan surat memuatnya. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-A'raf, surat Ibrahim, surat At-Taubah, surat An-Nahl, surat Al-Anbiya, surat al dhariyat surat Ash-Shu'ara, surat Al-A'la. Ini semua surat-surat yang memuat kisahnya Nabi Ibrahim. Kalau doa-doanya yang pertama terdapat dalam surat 2, surat Al-Baqarah 126 sampai dengan 129. Di dalam beberapa ayat ini tidak kurang dari tujuh doanya Nabi Ibrahim di sini. Yang pertama beliau berdoa al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang a yang aman. Bapak dan jemaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah jadi eh, eh, adakan riset misalnya di seluruh dunia. Kota mana yang menyaingi keamanannya kota Makkah dan juga kota Madinah? Ada kejahatan dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa di sana memang ada kejahatan yang terjadi. Tetapi satu kejahatan yang terjadi di sana mungkin seratus seribu kejahatan terjadi di kota lain. Iya. Meskipun demikian para ahli tafsir diantaranya mengatakan keamanan di sini diantaranya keamanan dari syirik, keamanan dari penyakit hati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian warzuk ahlahu minat thamarat berikan rezeki penduduknya berupa buah-buah buah-buahan dan sampai dengan saat ini tidak pernah kurang buah-buahan yang ada di kota Makkah <coughs> subhanallah jenisnya ha? di antaranya apa namanya jenis pisang misalnya subhanallah pisang-pisang yang kita makan di sana itu lebih besar dan lebih banyak dibandingkan pisang yang ada di Jakarta misalnya Masya Allah. Dan yang paling istimewa lagi di Makkah itu khususnya, meskipun di Madinah juga kadang terjadi, terkadang di musim haji dan di musim-musim umroh itu terkadang ada mobil misalnya diparkir di pinggir jalan, penuh buah-buahan dan semuanya dibagikan dengan gratis, halal. Hah? Kata sopirnya kepada para jamaah haji dan jamaah umroh, halal, halal. Di Jakarta ini jarang-jarang kita temukan seperti itu. Ada enggak? Mudah-mudahan ada. Setelah saya sampaikan ini. Iya kan? Mudah-mudahan ada. Mobil truk misalnya, penuh pisang atau apel misalnya. Tak dari Malang atau dari mana. Masya Allah, halal, halal. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ada. Di Makkah itu biasa kita temukan di musim haji, di musim umroh. Subhanallah, halal, halal. Masya Allah. Dan ini adalah dampak positif dari doanya. Salah satu dampak positif dari doanya Nabi Nabi Ibrahim. Kemudian ayat selanjutnya di ayat 127 setelah beliau dan putranya selesai meninggikan kawaid, yakni fondasi-fondasi dan juga tiang-tiang Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terima amal ibadah dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lanjut 128. Rabbana waj'alna muslimainilak. Jadikan kami dua orang yang Islam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu agamanya is Islam. Karena orang Yahudi, orang Nasara, mereka juga mengakui Nabi Ibrahim. Tapi banyak yang mereka plesetkan. Di antaranya mereka mengatakan Yahudi, mereka mengatakan Nasar. Turun ayat mengatakan maka na Ibrahimu ya wala Nasrani wala Nasrani. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasar, Nasr tapi dia adalah Islam dan beragama Hanif. Wa min eh, Kemudian bisa jadi ada pertanyaan di sini mengapa beliau oh, apa namanya mengapa beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan Islam bukan agamanya sudah-sudah Islam sebagian ahli tafsir mengatakan beliau berdoa di sini karena terkadang ada orang yang mengamalkan hukum atau syariat Islam lahiriahnya tetapi hatinya tidak i, hatinya tidak ikut maka para ulama diantaranya mengatakan beliau mohon kepada Allah agar lahir batinnya dijadikan orang yang is Islam tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Ajarkan kepada kami, perlihatkan kepada kami manasik-manasik kami. Para ahli tafsir kemudian berbeda pendapat di sini ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah manasik haji, yang lainnya mengatakan manasik atau uh, tata cara tata cara ibadah secara keseluruh keseluruhan. Wa tub alaina, ampuni dosa kami, innaka antat tawwabur rahim. Selanjutnya durat ayat 129 Rabbana ba'as fihim rasula. Wahai Rob kami, utus di kalangan mereka seorang roh, seorang rasul. Beliau berdoa di Makkah dan ketika itu dari keturunan Nabi Ismail diangkat keturunan paling mulia dari Nabi Isma, Nabi Ismail yang mendiami jazirah Arab. Sementara ada Nabi Ishak pula yang keturunannya juga Nabi, tapi dari keturunan Nabi Ishak inilah kemudian ada Yahudi, ada Yahudi. Keturunannya Nabi Ishak, Nabi Ismail adalah keturunan yang paling mulia. Dan keturunan Nabi Ismail yang paling mulia adalah yang tinggal di suku Quraisy. Dan suku yang paling baik, keturunan yang paling baik di suku Quraisy itu adalah Bani Hashim. Dan, dan dan yang paling mulia dari Bani Hashim itu adalah Bani Abdul Mut, Muttalib dan dari keturunan ini Nabi kita salawatullahi Alaihi alaihi dilahirkan. Dan ini sekali lagi di antara dampak positif dari doanya Nabi Ibrahim alaihis alaihissalam. Selanjutnya dalam surat 14 Surat berapa surat 14 Pak? Surat Ibrahim Surat Ibrahim Ayat Sekitar ayat 35 sampai dengan 41 Perhatikan Bapak dan mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di beberapa ayat ini tidak kurang dari 11 doanya Nabi Ibrahim Dimulai dari ayat 35 sama dengan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadikan negeri ini negeri yang aman, kemudian jauhkan diriku dan keturunanku dari penyembahan berha berhala. Ini adalah doa beliau untuk dirinya dan keturunan beliau untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semurni-murni, semurni-murninya. <coughs> Selanjutnya 36 37 Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Wahai Rabb kami sesungguhnya aku menempatkan anakku di sebuah lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman di sisi rumahmu yang al-muharram yang mulia yang agung Rabbana liuqimus sholah. Wahai Rob kami agar ia menegakkan so, menegakkan sholat. Ayat 35 beliau berdoa kepada Allah mengenai kemurnian tau, tauhid. Ayat ini ayat 37 beliau berdoa kepada Allah agar dirinya dan juga anak-anaknya, terutama anaknya, keturunannya menegakkan ibadah yang paling mulia setelah tauhid. Hah? Di mana salat ini merupakan tiangnya Islam. Salat ini merupakan yang hal yang membedakan antara Islam dan bukan is Islam. Salat ini adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Itu yang beliau minta kepada Allah. Masya Allah. Bapak dan jamaah sekalian di Indonesia ini ada ndak orang tua yang memasukkan anaknya ke universitas negeri ternama satu tujuannya agar bisa sholat dengan benar? Ada ndak Pak? Mungkin ada, tetapi tidak pernah kita dengar. Tidak pernah kita dengarkan itu. Subhanallah. Nabi Ibrahim pemimpin dunia. Bapaknya para nabi, tidak akan ada orang yang semulia dan seagung beliau. Hah? Setelah Nabi kita salawatullahi wassalamu alaihi. Satu harapan besar beliau agar anaknya bisa menegakkan sholat. Subhanallah. Kemudian selanjutnya faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim jadikan hati manusia itu condong kepada mereka penduduk Makkah dan sampai dengan saat ini dari seluruh penjuru dunia umat Islam datang ke sana menunaikan ibadah ibadah haji dan saya yakin di antara kita sudah banyak yang menunaikan ibadah haji tersebut. Ini sekali lagi bagian dari bagian dari diijabahnya atau dikabulkannya doanya Nabi. Warzuk hum minat tamarat dan seterusnya ini sama dengan yang di surat Al-Baqarah Rabbana innaka ta'lau ma nukhfi wa ma nu'lim wa ma yakhfa min syai'in fil ardi wa la fis sama' alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail ayat 39 Segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku di usia tuaku seorang anak bernama Ismail dan Is dan Ishak. Usia berapa beliau lahir putra pertama? sekitar usia 86 tahun. Usia berapa beliau di khitan, di disunat? Usia 80 tahun. Nabi Ibrahim di khitan, di disunat dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Beliau di disunat dengan menggunakan menggunakan kapak. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Usia 80 80 tahun kurang lebih 6 tahun kemudian lahir putra yang pertama. Bayangkan Bapak dan jamaah sekalian berpuluh-puluh tahun beliau berdoa kepada Allah. Ini Nabi Pak. Nabi. Maka jangan kemudian sekarang ini kita putus asa yang bukan Nabi, bukan siapa-siapa kita. Iya kan? Di antara yang sangat kita butuhkan itu adalah keturu, keturunan selalu berdoa dan jangan pernah putus asa sedangkan Nabi Allah Subhanahu wa taala saja puluhan tahun beliau berdoa kepada Allah baru kemudian kurang lebih 86 tahun usia beliau baru dikaruniai putra sekitar 14 tahun kemudian kurang lebih uh, usia beliau 100 tahun baru kemudian lahir is lahir Isa inna rabbi sami'ud du'a rabbi ja'alni muqimas shalah Ah, sebagaimana doa beliau untuk putranya, beliau juga berdoa untuk dirinya. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ghafirli. Wahai Rob kami, ampuni dosaku wali walidayya dan juga dosa kedua orang orang tuaku. Ini sekaligus mengajarkan pada kita bahwa kalau kita mohon doa untuk orang lain, mulai dulu doa untuk diri kita. Untuk diri kita, siapapun yang kita doakan. Di antara ya. contohnya adalah Nabi Ibrahim mencontohkan hal itu Rabbana gufirli wali waliday Wahai Robku, Rob kami, ampuni dosaku dan kedua orang tuaku, walil mu'minin dan juga orang-orangmu, orang-orang mukmin. <coughs> Silahkan Bapak dan jamaah sekalian hitung sendiri berapa doa Nabi Ibrahim yang terkandung dalam beberapa ayat ini. Selanjutnya, doa beliau yang terdapat dalam surat 26 surat Ash-Shu'ara, ayat 83. Rabbi habli hukma. Wahai Rob kami, karuniakan kepada aku hukma. Kata para ulama, hukma di sini maksudnya ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ibadah, ibadah dan seterusnya. Wal hikni bis salihin dan masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang so orang-orang soleh. Selanjutnya waj'alli lisana sidqin fil akhirin Jadikan aku buat tutur yang baik untuk orang-orang sepeninggalku. Orang-orang setelahku. Dan ini diantaranya doa beliau kata para ahli tafsir. Sehingga nama beliau itu selalu digandengkan dengan nama Nabi saw dalam salat, dalam salawat. Allahumma salli ala Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim dan seterusnya. Waj'alni muwarathati jannatin na'im dan jadikan aku orang yang mewarisi jannah an-na'im, surga penuh kenikmatan. Waghfir li abi, ampuni dosa ayahku. Dua kali dan ini diantaranya akan kita komentari sebenarnya. <coughs> ampuni dosa ayahku. Kalau dalam surat Ibrahim tadi, ampuni dosa kedua orang tua orang tuaku. Innahu kana minadh wala tuhzini yauma yub'atsun dan jangan engkau jadikan aku bersedih pada hari kebangki pada hari kebangkitan. Selanjutnya doa beliau dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku seorang anak yang so, soleh. Dengan itu doa beliau diijabah dengan lahirnya Isma, Ismail dalam surat 61, surat Al-Mumtahanah atau surat Al-Mumtahinah. Di sana tidak kurang dari tiga doanya Nabi Ibrahim dalam ayat 4 dan juga ayat 5. Di antara doa beliau di sana, ampuni dosa kami pada ayat yang keempat waktu balaina kemudian pada ayat yang kelima robbana la taj'alna fitnatan lil kafaru jangan engkau jadikan kami fitnah buat orang kafir Kata para ahli tafsir, apa yang dimaksud fitnah untuk orang kafir? Maksudnya yang pertama adalah jangan kau jangan engkau ya Allah azab kami, siksa kami melalui tangan orang tangan orang kafir. Yang keduanya jangan engkau siksa kami di mana dengan siksaan itu orang kafir akan mengatakan kalau mereka berada di atas kebenaran pasti tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Waghfir lana. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Waktu sangat terbatas. Sampai jam berapa ini, Pak? Sampai azan. Nah, sudah azan. Berarti selesai. Masya Allah. Ini baru mulai. Belum kita komentari setiap doanya Nabi Ibrahim itu kita ingin dalam satu atau dua menit kita ingin menyampaikan tiga atau empat hal. Yang pertama, Nabi Ibrahim ini mendoakan ayahnya meskipun beliau meninggalkan doa ketika sudah jelas bahwa ayah beliau itu mati dalam keadaan ka, kafir. Kata para ulama, ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimanapun kondisi orang tua kita itu, baik ayah maupun ibu kita, tetap kewajiban kita berbakti kepadanya. Ini tolong diingat Bapak dan jemaah sekalian, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Permusuhan apa yang paling beras, berat dan lebih keras daripada permusuhan kepada orang yang berdakwah di atas tauhid? Itu yang dilakukan ayahnya Nabi Ibrahim terhadap putra terhadap putranya. Meskipun demikian, beliau selalu berbakti kepadanya. Di antaranya, beliau mengajak dia kepada is Islam. Dan bagian dari bakti kita kepada orang tua kita adalah ajak dia kepada Islam, ajak dia kepada sun ada ajak dia kepada sunnah dan itu diantaranya dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ala kulihal bahwa bagaimanapun kondisi orang tua kita, meskipun dia mungkin mencaci, meskipun dia mungkin pernah menyakiti dan lain sebagainya, sekali lagi tidak ada pintu bagi kita seorang anak untuk melawan kedua orang tua. Untuk melawan kedua orang tua meskipun dia non is non Islam sekalipun. Dan tidak bisa kita bahas kaitannya dengan birrul walidain secara secara terperinci. Itu yang pertama. Yang kedua, doanya Nabi Ibrahim dengan mengatakan waj'alli lisana lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buat tutur yang baik untuk orang sepeninggalku. Di sini bermacam-macam dan beragam uh, tafsiran para ulama. Di antaranya, di antaranya bahwa jadikan keturunanku itu keturunan yang baik dan itu pun ada. Di antaranya kata para ulama agar beliau selalu disebut dan dikenang kebaikannya. Dan di antaranya beliau selalu kita ucapkan namanya dalam salat salawat. Di antaranya dampak dari kita berhaji sampai dengan saat ini adalah dari doa beli dari doa beliau. Maka ini pun mestinya menjadi contoh bagi kita bahwa kita harus berpikir dalam hidup ini jangan sampai kemudian kita meninggalkan kesan yang buruk untuk keturunan-keturunan kita. Hendaknya yang kita tinggalkan itu adalah keturunan adalah pengaruh dan sebutan yang sebutan yang baik. Orang tuaku dulu rajin ke masjid, orang tuaku dulu cinta kepada ilmu, orang tuaku dulu senang bersadakah orang tuaku dulu senang kepada membantu orang lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian justru yang dikenang orang setelah kita dan keturunan kita adalah karena kita naudzubillah min dalik sehingga umat Islam bercerai-berai sehingga rakyat sengsara dan lain sebagainya dan lain sebagainya ini bagian dari contoh Nabi Ibrahim yang di dalam surat 16 surat An-Nahl Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada Nabi kita SAW agar kita mengikuti milahnya Nabi Nabi Ibrahim Singkat, kita ingin menyampaikan yang selanjutnya bahwa Nabi Ibrahim ini adalah penghulu di antara para nabi yang berdakwah kepada tauhid. Tetapi ternyata orang tuanya sendiri mati dalam keadaan memusuhi memusuhi tauhid. Nauzubillah min dzalik. Ini menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu sangat menghargai yang namanya proses, bukan hanya hasil, bukan hanya hasil. Seandainya proses tidak diagungkan dan tidak dinilai dalam Islam, niscaya Nabi Ibrahim disebut sebagai nabi yang gak, nabi yang gagal. Tetapi ternyata beliau disanjung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena proses beliau telah jalani, yaitu berdakwah dengan berdakwah dengan benar. Dan bukan hanya ini, di antara para nabi Nabi Nuh misalnya, ha? Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan di antara keluarga kita tidak ada yang demikian, ha? Istrinya sendiri mengatakan Nuh itu majnun. Apa artinya majnun? Gila. Nauzubillah min Anak beliau sendiri tidak ikut dak, tidak ikut dakwah. Ketika diajak naik ke perahu dia mengatakan saya akan lari ke atas bukit. Mudah-mudahan Allah melindungi aku dari banjir, dari banjir. Nabi Lut istrinya menunjukkan tamu sekelompok malaikat ganteng yang datang kepada beliau. No, Kata orang Betawi, "Noh, ada tamu ganteng lagi." Makanya berkerumun. Rakyat dan masyarakat di zaman Nabi Nuh untuk mengepung untuk mengepung rumahnya Nabi Nuh. Masya Allah. Makanya di dalam surat At-Tahrim itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua orang perempuan yang kemudian mengkhianati dua orang nabi, nabi Allah dan orang soleh. Hah? Seandainya Nabi Nuh, Nabi Lut itu kemudian Seandainya Islam dan Allah tidak menghargai yang namanya proses Mereka disebut sebagai orang gagal Kemudian istri, seorang istri yang soleha Suaminya bejat Siapa dia? Hah? Istrinya Firaun Penghuni surga Subhanallah Seandainya mereka-mereka ini Allah Ta'ala tidak menghargai yang namanya proses Niscaya mereka itu termasuk orang-orang gagal tetapi diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita bahwa jangan sampai kemudian kita berdakwah puluhan tahun, bahkan diantaranya ada anak yang mengajak orang tuanya, ada orang tua yang mengajak anaknya dan lain sebagainya, keluarganya lantas kemudian putus asa dan lain sebagainya. Laksanakan proses dakwah secara terus-menerus dan jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah merasa gagal dengan itu. Karena sekali lagi proses di dalam Islam itu sangat diagungkan, tidak hanya semata hasil yang di yang dinilai oleh Allah wa Taala. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan bahwa semakin Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan kita, semakin Allah menguji kita. Perhatikan Nabi Ibrahim diuji dengan terlambat punya anak. Ketika punya anak diuji dengan diuji dengan diperintahkan untuk disembeli. Di kalangan kaumnya beliau diusir, beliau dimusuhi dan lain sebagainya. Tetapi dengan itu Allah taala mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Maka jangan lupa orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu diu selalu diuji. Bapak dan jamaah sekalian yang sekarang ini S3, S2 dan selanjutnya berapa kali ujian, Pak? Semakin sering ujian mestinya kita semakin senang. Artinya semakin banyak titel yang akan kita dapatkan. Begitu Pak ya? Baik, barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata diberikan waktu untuk menambah materi. Tadi sudah saya sampaikan materi saya. Saya hanya ingin mendengarkan pertanyaan dari hadirin dan hadirat sekalian. Yang jelas ingin kita sampaikan terkait mungkin dengan meskipun para ustadz mungkin sudah sering menyampaikan terkait dengan sholat sunnah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebaik-baiknya sholat itu adalah diru di rumah kecuali sholat sholat wajib. Ya. Maka kalau sekarang belum sholat sunnah, pulang ke rumah nanti sholat sunnah kalau tidak sholat di masjid sini. Ya, bahkan bagusnya sholat sunnah itu di ru di rumah. Mungkin ada yang mengatakan gimana kalau batal? Kalau batal ya wudhu nanti. Wudhu baru sholat. Karena tidak sah sholat kalau tidak wudhu kalau tidak wudhu maka sampai di rumah atau nanti kalau batal ya sholat sunnah. Karena sholat itu sholat sunnah itu tetap ada selama waktu sholat itu masih masih ada. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkodok sholat sun sholat sunnah, sholat sunat subuh dan juga sholat sunnah zuhur. Mudah-mudahan tidak salah. Maka tidak ada masalah dalam hal ini. Eh, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Sebelum kita mendengarkan pertanyaan jika ada, kita ingin menyampaikan bahwa teladan kita itu adalah para nabi dan rasul. Maka mestinya kisah mereka itu senantiasa kita baca, kita kaji dan kita pelajari. Kita ketahui bahwa para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu sungguh sangat banyak di antaranya riwayat dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa persisnya atau tepatnya para nabi dan rasul itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sekitar 310 lebih. Lebihnya 10 itu diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bid'ah asyara ba, dot, ain, dan ta. Yang mana kata para ulama bahasa bid'ah ini artinya dot bukan dal. Artinya angka 3 sampai dengan 9. Maka oleh sebab itu sebagian riwayat mengatakan 313, sebagian riwayat mengatakan 315 dan riwayat yang paling tepat itu adalah dan yang paling masyur itu adalah 310 lebih. Itu nabi dan dan rasul. Adapun para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat sekitar 100.000 ribu lebih. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 124 ribu. Perbedaan di sini sama dengan perbedaan para ulama ketika menyebutkan para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Di antara yang kita sebutkan tadi adalah Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim di mana doa-doanya telah kita sebutkan meskipun sekali lagi waktu yang sangat sempit tidak mungkin untuk mengomentari dan menyampaikan Eh, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ahli tafsir dan juga para ahli sejarah kaitannya dengan kaitannya dengan doa-doa beliau tersebut dan diantaranya tadi yang telah kita uh, sebutkan keterangan singkat darinya dan kemudian diantara doa beliau yang sangat penting yang doa yang pertama Rabbi ja'al hadha baladan aminah Jadikan negeri ini negeri yang aman. Para ulama kemudian mengatakan ini di antara ciri pemimpin sejati. Bahwa senantiasa berupaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negerinya dan masyarakatnya itu selalu dalam keadaan ah, aman dan juga mak makmur. Mengapa? Karena doanya yang kedua itu warzuqhum minath Tamarat, beri rezeki mereka berupa buah berupa buah-buahan. Subhanallah. Dan ini bagian dari tanggung jawab terbesar para pemimpin. Di antaranya kita yang hadir ini. Semua kita pemimpin kan? Di dalam rumah tangga kita itu, ini di antara yang harus kita beri, harus kita upayakan. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri kita, anak-anak kita selalu hidup dalam keadaan aman, tidak resah, tidak gelisah. Demikian pula dari segi dari segi maishahnya, dari segi kehidupannya, sandangnya, pangannya, papannya. Kan begitu? Hendaknya dipenuhi. Dan ini sekali lagi bagian dari tanggung jawab tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin RT, e RW, lurah, camat sampai kepada pemimpin negara, pemimpin negara. Dan perhatikan beliau Allah yarhamu uh, Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisir Al-Kalim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan ketika menafsirkan surat Quraisy li fi Quraisy fihim fihim shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min min ju'i wa amanahum min khawf. Ini dua nikmat terbesar yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Quraisy. Bahwa hendaklah mereka beribadah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala yang memberikan mereka rasa aman dari lapar dan rasa aman dari ketakutan ketakutan. Beliau kemudian mengomentari di antara ucapan beliau yang sangat yang sangat mulia beliau mengatakan negeri manapun di dunia ini semodern apapun sebuah negeri tidak akan ada negeri yang menjamin 100% masyarakatnya dari dua hal ini. Beliau mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi, Meskipun itu mungkin 100% mustahil akan tercapai, tapi sekali lagi bagian dari tanggung jawab kita sebagai pemimpin adalah berupaya melindungi masyarakat kita agar aman dari rasa rasa takut. Dan kita ketahui fakta menunjukkan bahwa ketika keamanan terganggu, ekonomi juga akan terganggu. Pendidikan juga ter, akan terganggu, perpolitikan juga akan terganggu dan segalanya akan terganggu ketika keamanan terganggu. Ketika keamanan terganggu, bagian dari keamanan itu adalah aman dari berbagai fitnah, aman dari berbagai syubhat, aman dari berbagai syahwat, aman dari berbagai sifat syirik dan lain sebagainya. Dan ini diantaranya didoakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri Makkah itu menjadi negeri yang yang aman. Oleh sebab itulah sehingga dalam beberapa riwayat tidak kurang dari tiga atau lima riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah itu negeri yang haram yang agung dan harus dihormati dan aku menjadikan Madinah sebagai negeri yang harus dihormat yang harus dihormati dan sekali lagi sampai dengan saat ini tidak ada negeri yang lebih aman dari dua tanah suci tersebut tidak ada ya yeah. Sekali lagi meskipun mungkin ada kejahatan yang terjadi di sana, akan tetapi kejahatan di negeri yang lain jauh lebih besar dibanding apa yang terjadi di sana. Tidak berlebihan kalau kita mengatakan negeri lain itu sudah terbiasa dengan kejahatan, dengan kriminal, sehingga tidak apa namanya tidak perlu lagi dikomentari. Nah, kalau negeri Makkah, negeri Madinah yang kemudian terjadi kejahatan di sana menjadi viral, menjadi terkenal, dibicarakan di mana-mana. Mengapa? Karena jar jarang terjadi kriminal di sana. Jarang terjadi, jarang terjadi kejahatan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, ini yang sangat ditekankan oleh para ulama. Bagian dari kewajiban seorang pemimpin adalah berupaya agar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rakyatnya itu aman dan juga makmur. Maka oleh sebab itu berkaitan dengan apa namanya kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai itu adalah perintah is itu adalah perintah Islam. Sehingga Bapak dan jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala sampai duri saja, duri saja itu bagian dari cabang cabang iman ketika kita menyingkirkan duri itu dari jalan. Maka kalau duri saja harus disingkirkan, dan kata para ulama bagian dari kejahatan dan kriminal yang terjadi dalam masyarakat itu kalau kita menyebarkan menyebarkan informasi yang yang meresahkan masyarakat dan seterusnya terlebih sekarang karena media informasi itu sudah sangat luas dan sangat banyak dan seterusnya dengan sangat mudah menyebar, menyebarkan informasi yang meresahkan masyarakat ini bagian dari hal yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam. Allah taala alam itu yang dapat eh, kami tambahkan pada kesempatan ini. Mungkin ada yang ingin dikomentari atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. untuk berkurban dan itu anak yang sangat disayangi. Mengapa itu? Masya Allah. Barakallahu fiik. Tentu saja dalam hal ini banyak hal. Hal yang pertama itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim. Sejauh mana cintanya kepada Allah? Kan begitu? Apakah kemudian ia lebih mencintai putranya yang berpuluh-puluhan berpuluhan tahun beliau berdoa baru kemudian dikaruniakan? Apakah kemudian dia akan mengikuti syaitan dengan mengatakan mengapa dilakukan itu? Padahal Anda sudah berupaya, bersusah payah dan lain sebagainya untuk mendapatkan anak dan lain sebagainya. Allah tabaraka wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim sejauh mana cintanya kepada Allah lebih besar dibanding cintanya kepada anak. Ya. Kemudian selain itu sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa." Kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang lurus agar itu menjadi syariat untuk orang-orang yang hidup setelah beliau. Meskipun syariat berkurban itu ada sejak zaman Nabi A, ada sejak zaman Nabi Adam. Berkurban dalam bentuk yang lain dan perlu diketahui bahwa yang namanya yang mana namanya kurban itu dalam letter late bahasa Arabnya itu adalah pendekatan di pendekatan diri kepada Allah sehingga sholat itu bisa disebut dengan kurbah hadir dalam majlis ilmu itu bisa disebut dengan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu kurban yang dalam bahasa kita itu dalam bahasa syariatnya sebenarnya adalah udhiyah. Ud udhiyah binatang kurban namun kemudian layak pula disebut kurban karena itu salah satu bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita tegaskan di sini bahwa Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim melakukan hal itu agar menjadi syariat kepada umat setelah beliau. Dan buktinya sampai sekarang Eh, ibadah udhiyah dan ibadah kurban di Idul Adha yang menjadi kekhususan dan keistimewaan bulan Zulhijjah. Ada dua ibadah dalam bulan Zulhijjah yang tidak terdapat dalam bulan yang lain. Ibadah haji dan ibadah ud udhiyah. Itu adalah itu adalah bagian dari kecintaan kita kepada Nabiullah Ibrahim sehingga dan syariat Allah agar kita mengikuti beliau. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa diantaranya ibadah akikah, ibadah akikah Ketika anak baru lahir, itu dalam rangka diantaranya mencontoh Nabiullah Ib, Nabiullah Ibrahim. Itu diantaranya yang dapat kita sebutkan dan tentu saja uh, tentu saja kesimpulan yang paling uh, apa namanya yang tidak bisa kita tidak bisa kita bantah dan tidak bisa kita elakkan adalah demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabi nabinya. Karena jangankan jangankan apa namanya uh, jangankan uh, sudah ada wahyu sedangkan mimpi para nabi saja itu merupakan wah itu merupakan wahyu maka itu adalah perintah dari Allah tabaraka wa taala yang bisa tidak bisa dielakkan oleh seorang nabi Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala Ada lagi, Pak? Silakan Mas. Ini Mas apa? Ananda apa? Cucunda. Ya, silakan. Masya Allah. Ya, Barakallahu fiqh. Ini muda tapi semangatnya luar biasa. Masya Allah. Makanya saya komentari tadi, jangan kalah yang tua-tua yang bertanya, masa yang muda tidak nanya. Ya kan? Barakallahu fiqh. I wallahu taala ala bisawab. Para ulama mengatakan kalau niat kita berdoa maka itu boleh. Meskipun yang kita baca itu adalah ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Tetapi kalau niat kita membaca Al-Qur'an maka tidak boleh. Tapi niat kita adalah berdoa maka itu tidak masalah insyaallah taala. Wallahu taala sawab Baik, sudah jam 8. Pertanyaan sudah habis. Materi saya juga sudah habis kan? Ya. Insya Allah kita jumpa lagi lain kesempatan. Insya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat agung dan sangat besar atas kehadiran kita dan semoga Allah senantiasa mengajarkan kepada kita ilmu yang dapat meluruskan akidah kita, meluruskan ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal dan ibadah kita menjadikannya sebagai pemberat dalam timbangan kebaikan kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan atas segala kesulitan yang kita hadapi, memberikan segala kegembiraan atas kesedihan yang menimpa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas siratal mustaqim sehingga nanti kita menyeberang di atas sirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat sampai surga insyaallah. Barakallahu fikum kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh